Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam calon-calon surga. Untuk akhwat, calon-calon bidadari, bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, Al-Imam Ahmad ibn Hambal mengalami masa-masa perjuangan sebagaimana yang kita telah membahasnya di episode sebelum ini. Dari mulai makmun sebagai khalifah yang memenjarakannya karena tidak sesuai dengan pendapatnya bahwa Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad ibn Hambal tetap mengatakan Al-Quran itu firman Allah. Kemudian Mu'tasim. Kemudian Al-Wathiq. Al-Wathiq. Namanya Wawu Alif Sa Wathiq. Itu juga dia tapi mengeluarkan Imam Ahmad ibn Hambal dari dalam penjara kalau wasik. Tapi Imam Ahmad ibn Hambal ditaruh di dalam rumah dan tidak boleh keluar rumah. Namanya apa istilahnya? Penjara rumah. Dipensiunkan dari keulamaannya. Jadi dipensiunkan Imam Ahmad ibn Hambal oleh Wathiq. Ya, sahabat KSNS bahwa ingatlah bahwa Imam Ahmad ibn Hambal kuat akan dalilnya menyampaikan Al-Quran kalamullah. Sengaja saya ulas sedikit lagi supaya kita semakin Yakin dengan pegangan kita saat ini Al-Quran kalamullah Masih ingat di pertemuan sebelumnya Yang pertama dalilnya ada di surat apa? At-Taubah Ayat 6 Surat At-Taubah ayat 6 Wa in ahadum minal musyrikin astajarak fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allahi. Dan jika ada seorang dari orang-orang yang sedang menyekutukan Allah meminta perlindunganmu wahai Rasulullah, maka lindungilah dia sehingga dia dapat mendengar kalam Allah, firman Allah. Allah tidak katakan makhluk. Dan juga di antara hujah yang disampaikan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal adalah surah Ar-Rahman ayat 1 dan 2 Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Allamal Quran Ar-Rahman yang telah Ar-Rahman itu maha penyayang nama Allah Subhanahu wa taala Allamal Quran yang telah mengajarkan Al-Quran kata Imam Ahmad Ibn Hanbal walam yakul Ar-Rahman khalaqal Quran dan Allah tidak pernah mengatakan yaitu Ar-Rahman khalaqal Quran. Ar-Rahman itu menciptakan Al-Quran. Tapi yang ada mengajarkan Al-Quran. Wa qawluhu ta'ala Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin dan demi Al-Quran yang maha penuh dengan hikmah-hikmah. Dan tidak dikatakan wal Qur'anil makhluk tidak ada kalimat Quran itu adalah makhluk. Jadi di dalam Al-Quran sendiri tidak pernah mengatakan Quran itu makhluk. Tidak ada. Tidak ada juga kata-kata Allah menciptakan Al-Quran. Itulah sandaran kuat Imam Ahmad dalam membela Al-Quran kalamullah. Kecintaannya terhadap Al-Quran membuat Imam Ahmad rela dipenjara oleh tiga khalifah sekaligus. Al-Ma'mun eh, eh, eh, ar rashid Kemudian Ma'mun meninggal digantikan Mu'tasim Mu'tasim Mim Ain Sat Ta Mim Mu'tasim Oh maaf Mim Mim Ain Ta Sat Mim Mu'tasim Mu'tasim Kemudian Mu'tasim sempat memukulnya menyuruh algojo-algojonya memukul Imam Ahmad ibn Hambal karena tidak terima dengan dalil yang disampaikan innalillah wa inna ilaihi rajiun akhirnya Imam Ahmad masuk penjara lagi kemudian wasik wau alif saqaf wasik panggil beliau lagi akhirnya wasik yang memang masih sependapat dengan yang sebelumnya dipenjarakan dalam rumah jadi diistirahatkan dipensiunkan Imam Ahmad ibn Hambal. Kemudian Imam Ahmad ibn Hambal dipanggil oleh raja berikutnya masih dari Bani Abbasiyah tapi tidak memakai paham raja-raja yang sebelumnya. Namanya adalah Al-Mutawakkil. Namanya siapa? Al-Mutawakkil mim wau kaflam. Mutawakkil raja dari Bani Abbasiyah Al-Mutawakil memanggil dengan hormat Al-Imam Ahmad Ibn Hambal ke istana. Apa yang akan disampaikan oleh beliau dan bagaimana tanggapan Imam Ahmad Ibn Hambal kita akan lanjutkan setelah yang mau lewat. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam calon-calon surga. Untuk akhwat calon-calon bidadari bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'da dzalik tawalla al-khilafa al-mutawakkil. Setelah itu khalifah dipegang oleh seorang yang bernama Al-Mutawakkil Ba'dal Wasik. Setelah Wasik memimpin, Wasik meninggal juga. Pokoknya nentang-nentang Ahmad bin Hambal <laughs> meninggal, masuk lagi meninggal lagi, meninggal lagi baru terakhir al-mutawakkil. Nah, al-mutawakkil ini faqad khalaf ma kana alaihi al-ma'mun wal mu'tasim wal wathiq min al-i'tiqad bahwa al-mutawakkil ini menolak pemahaman dari ma'mun, pemahaman dari mu'tasim, pemahaman dari wasik bahwa Al-Quran itu makhluk ditolak oleh Al-Mutawakkil. Akhirnya Al-Mutawakkil beliau menghidupkan kembali sunnah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mencahyakan kembali keadaan yang sempat gelap dengan pemahaman Mu'tazilah. dicahyakan kembali oleh Al-Mutawakkil. Dihidupkan kembali ulama-ulama yang betul-betul memegang paham apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan termasuk akhirnya beliau juga memanggil Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Beliau meminta agar Imam Ahmad Ibn Hanbal mengajar di istananya. Mengajarkannya dan mengajarkan anak-anaknya. Tapi Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal karena usianya sudah sangat tua sehingga beliau merasa uzur dan beliau meminta maaf tidak bisa mengajar di istana milik dari Al-Mutawakkil. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad ibn Hambal adalah seorang imam yang betul-betul sabar dalam menghadapi segala hal. As-sabr ala ta'ah sabarnya atau sabarnya dalam menjalankan ketaatan, sabarnya dalam menjauhkan kemaksiatan dan sabarnya di dalam menghadapi musibah. Saking sabarnya itu bisa tercipta kitab di dalam penjara arad ala alal uh, apa ala zanadiqah على zanadiqah maksudnya zindiq jadi itu adalah suatu buku yang membicarakan tentang menentang paham-paham Mu'tazilah bahwa itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau ini orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Bagi beliau, makanan itu yang penting halal, bukan enaknya dulu. Halalnya. Kan ada orang zaman sekarang, ya di sini nggak ada. Ini orang-orang soleh semua ini kelihatan ini. Dari sini kelihatan. Wih silo ini, eh, wow terang banget nih. Aduh, aduh, aduh, aduh. <laughs> ini masya Allah nih, ya. Mestinya emang begitu. Jadi yang penting tuh halalnya. Hah? Kalau lezat di mulut tapi jadi api neraka di dalam perut buat apa? Kalau Imam Ahmad Ibn Hambal mengutamakan halal. Karena yang halal pasti nikmat. Tapi yang makanan lezat belum tentu nikmat. Bisa jadi habis makan. Ini kenikmatan itu, tau nggak? Kenikmatan makanan itu kapan? Nah ini nih, saya mau bahas ini. Ini, ini, ini agak agak penting-penting juga nih. Ini soalnya kita ini hobi makan kan, iya kan? Gak ada nggak hobi tuh saya lihat hobi makan semua. Kita hobi kalau nggak makan nggak hidup dong. <laughs> Nih ini ceritanya begini. Nih, nikmat makan itu apa? Kenikmatan makanan itu bukan pada lidah. Kalau pada lidah adalah sementara, ya kan? kenikmatan itu manfaat setelah memakannya. Ya salam. Ini, ini lagi keluar nih inspirasinya nih SFT nih. <laughs> ya, kenikmatan itu hasil kita memakannya. Ada orang makan nikmat, lupa Allah semuanya. Habis makan begini nih. <sighs> Tersiksa. Apa nikmatnya? Apa nikmatnya? Yang mana nih? Ini. Nih. Oke. Okay. Kemana nih kita mana? Ah ini. Apa nikmatnya? Ya kan? Nikmat apa? Habis makan. Eh, uh, ya. Dia susah habis makan. Menderita. Bukan lagi menderita, menderita. <laughs> Wah parah tuh kalau udah menderita itu. Berarti udah ini bahasa-bahasa KSNS nih, jangan main. Gitu sahabat KSNS ibadah susah. Tapi coba makanan halal. Membuat cahaya. Makanya Imam Syafi'i pernah makan banyak kan di rumah Imam Ahmad bin Hambal? Ditanya, kenapa makan banyak di rumah Imam Ahmad ibn Hambal? Kata Imam Syafi'i, karena makanan di rumah Imam Ahmad ibn Hambal adalah makanan yang halal. Karena makanan halal itu, kata Imam Syafi'i, bisa membuat cahaya di dalam hati. Dan menyemangatkan energi dari hasil makanan itu menyemangatkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanan haram sebaliknya. Jadi kalau makanan enak jangan tanyakan lidahmu. Tapi tanyakan hatimu. Ya salah. <laughs> itu itu dalam ini lagi ada apa nih? Ini tiba-tiba begini kenapa nih? Kita gitu. <laughs> saya juga lagi apa? Jadi makanan lezat itu jangan tanyakan lidahmu tapi tanyakan hatimu. Karena lidah itu apa kata hati? Ya enggak? Kalau hati sudah baik, segalanya akan baik. Kalau hati sudah buruk, segalanya akan buruk. Lidah boleh saja kau katakan itu makanan enak. Tapi di saat hati katakan tidak lezat, tidak lezat. Tapi lidah boleh saja mengatakan makanan ini tidak lezat. Tapi hati mengatakan itu lezat. Maka itu akan menjadi lezat. Kalau nggak percaya, tes. Makanan halal mungkin tidak terlalu mewah makanannya. Tidak terlalu disanjung sama banyak orang. Tapi kita katakan sebelum makan, ya Allah, ini makanan halal. Berikan aku kelezatan dari kehalalan ini. Setauku ini halal misalnya. Kita udah udah berusaha menghalal ini halal nih dari pencarian yang halal, ini makanan halal. Kita minta nikmatnya sama Allah. Kita makan Allah. Yes. Makanya korma lagi buka puasa nikmat banget. Iya gak? He? Benar gak? Iya, cuman kalau di kelebihan ini yang ribet urusan. Udah korma sebelas, <laughs> bubur pacar Cina dua dua gelas. Waduh, asinan tiga bungkus. Wah, urusannya besok rumah sakit. Ya, sahabat KSNS Al-Imam Ahmad Ibn Hambal adalah orang yang ketika mendapatkan nikmat beliau bersyukur kepada Allah. Ketika beliau mendapatkan musibah, beliau sabar. Salah satu ditanya tentang kenikmatan makanan, beliau jawab, nikmatnya makanan adalah makanan yang halal. Tidak seperti jawaban kita, eh makanan yang nikmat di mana? Oh ente ke sono nasi odok, nasi odok, nasi odok, nasi nenek nikmat pakai ayam goreng. <laughs> Waduh, itu dia salah, dia salah, dia salah. Ya, oh, ini ada ada ada ada ada ada apa? Ada ada pecel pecel pecel lele, pecel lele. Nggak ada pecelnya, <laughs> lelenya doang. Kurang ajar, namanya nggak sesuai. <laughs> pecel lele mesti ada pecel lele kagak? Lele apa sambal? Dibilang pecel lele. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi Imam Ahmad bin Hambal bilang, makanan enak adalah makanan yang halal. Mulai sekarang tanyakan hatimu, jangan tanyakan lidahmu. Tetap di KSNS. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari, bidadari surga. Jadi banyak tadi ya sahabat ya manfaat kita makan makanan yang halal. Jadi selain bisa menjadi cahaya kesemangatan ibadah, makanan halal juga menguatkan daya hafal kita. Sebagaimana diriwayatkan bahwa di zaman Imam Ahmad ibn Hambal tidak ada satupun guru besar yang kuat hafalannya seperti Imam Ahmad ibn Hambal. Iya kan? Sampai menghafal alfu alfi hadis sejuta hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sanatnya. Kan saya sudah pernah nyampaikan apa yang dikatakan oleh imam Ahmad ibn Hambal kepada putranya, jika engkau menyampaikan hadis Rasulullah, maka aku akan sampaikan sanatnya kepada Nabi Muhammad. Sanatnya dari fulan, dari fulan, dari fulan, itu sanat. Kalau engkau menyampaikan sanat hadis itu, aku akan dapat menyampaikan hadisnya. Sejuta hadis dihafal oleh Al-Imam Ahmad ibn Hambal radhiyallahu taala anhu sahabat ke SMS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa akhir umur daripada imam Ahmad ibn Hambal beliau akhirnya mengajar terus di majelisnya. Karena khalifahnya adalah sepaham dengan beliau Al-Mutawakkil yang telah kita kisahkan di awal. Sehingga Imam Ahmad betul-betul mengabdikan ilmunya. Bahkan banyak sekali Al-Imam Ahmad ibn Hambal beliau mengarang atau menyusun daripada kitab-kitab sahabat KSNS. Di antara kitabnya Imam Ahmad ibn Hambal adalah Ma'rifatir Rijal Terus diantaranya lagi Arrat ala zanadiqah Kemudian diantaranya beliau juga Mengarang Al-Musnad Dan juga Az-Zuhud Beliau sempat mengarang kitab Az-Zuhud Beliau juga mengarang kitab Ahkamun Nisa Fikih tentang perempuan Beliau juga menyusun Alkitab Sualat Al-Athar eh, Sualat Sualat li Ahmad ibn Hanbal Kemudian <clears throat> beliau juga menyusun kitab usul Sunnah Asal-asal As-Sunnah Beliau juga menyusun kitab Al-Aqidah Biriwayah Abi Bakar. Beliau juga menyusun kitab judulnya Al-Wara. Beliau juga menyusun kitab Fadailus Sahabah. Fadilah-fadilahnya sahabat-sahabat. Itulah daripada Al-Imam Abdullah eh, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal radhiyallahu taala anhu arda, Hingga sahabat KSNS diriwayatkan oleh Saleh bin Ahmad ibn Hambal bahwa ayahnya mulai sakit yaum min syahri Rabiul Awal awal yaum min syahri Rabiul Awal min sana ihda wa arba'in wa mi'atain tahun 241 di awal bulan Rabiul Awal diawali Lailatul Arbi'ah mulai sakitnya itu malam Rabu di awal Rabiul Awal di tanggal-tanggal awal Rabiul Awal di tahun 241 katanya beliau Abi Humma ayahku meriang panas dingin sakit akhirnya terus sakit sampai ayahnya waktu pengen uh, buang hajat pun digotong sama beliau dan sampai kedua kakinya tidak mampu berjalan. Semenjak itulah rumah Al-Imam Ahmad Ibn Hambal dipenuhi oleh banyak orang. Dipenuhi oleh banyak orang. Orang banyak pada datang yang berdoa untuk kebaikan Imam Ahmad Ibn Hambal. Bahkan tidak sedikit dari yang datang-datang itu meminta maaf kalau punya salah dengan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal radhiyallahu taala anhu warda. Yang menakjubkan sahabat KSNS ada salah satu orang di saat itu yang memaksa ingin masuk ke dalam kediaman Imam Ahmad. Kondisinya kan nggak semua bisa masuk. Ini orang full di luar ini full banyak jamaah. Karena kan kalau beliau muridnya ribuan sahabat ke SNS. Jadi pada saat itu ada ada satu orang memaksa untuk masuk. Dia bilang, saya harus masuk, saya mau minta maaf, saya mau minta maaf, tolong saya kasih masuk. Karena saya pernah memukul beliau sewaktu beliau dalam penjara. Ini jadi mungkin dulu tentara di zaman zaman khalifah-khalifah sebelum Al-Mutawakkil itu. Jadi yang sempat memukuli Imam Ahmad ibn Hambal datang meminta maaf kepada Imam Ahmad ibn Hambal. Akhirnya karena Imam Ahmad ibn Hambal mendengar teriakan orang tersebut, diperintahkan anaknya untuk mengizinkan masuk. Akhirnya masuklah si tentara ini ke tempatnya Imam Ahmad ibn Hambal yang pernah mukuli Imam Ahmad ibn Hambal radhiyallahu taala anhu warda. Akhirnya dia katakan, "Ya Imam, aku minta maaf ya Imam. Aku bagian orang yang pernah memukulimu. Aku mohon Imam, perintahkan anakmu untuk mengkisos aku." Maksudnya, kan waktu itu aku memukulmu, sekarang perintahkan anakmu pukul aku. Aku siap dipukul, bahkan lebih berat dari pukulanku waktu itu. Benar-benar minta maaf ini orang. Dengan Imam Ahmad ibn Hambal apa nasihat Imam Ahmad Ibn Hambal kepada orang ini? Satu permintaanku padamu. Jangan kau lakukan lagi kejadian seperti itu. Tuh. Jadi kita kalau bisa, kalau ingin memaafkan orang, jangan sekedar memaafkan. Kita juga harus kasih nasihat yang baik. Ya kan? Ada orang nipu. Jangan cuma kita maafkan. Tapi kita bilang, satu syaratnya jangan nipu orang lagi. Kata Imam Ahmad bin Hambal, jangan lagi melakukan hal demikian. Apa yang telah kau lakukan padaku, sudah aku halalkan. Aku maafkan sebelum kau meminta maaf padaku. Allah. Jadi di akhir-akhir hayatnya, salah satu bukti akan husnul khotimahnya Imam Ahmad ibn Hambal memaafkan orang yang menzoliminya yang dalam keadaan imam tidak salah tapi dipukuli. Dia maafkan itu orang. Dan hamba-hamba pemaaf semacam ini akan menghadap Allah dalam keadaan Allah memaafkannya. Karena jikalau ada orang menzolimi kita, kita tidak memaafkan dia, ya bisa saja kita mendoakan keburukan pun akan kobul. Karena du'aul madlum la turat. Doanya orang yang terzolimi tidak akan ditolak oleh Allah. Tapi yang jadi masalah, waktu doa itu dikabulkan kata Allah, sebagaimana engkau menuntut hambaku, aku juga akan menuntut kesalahanmu. Tapi di saat kita memaafkan hamba Allah, maka Allah katakan, sebagaimana engkau memaafkan hambaku, aku pun akan memaafkan. Salah satu ciri Orang yang mendapatkan maafnya Allah adalah orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Imam Ahmad ibn Hambal adalah suri tauladan untuk kita semua. Di akhir hayatnya, kedatangan orang yang pernah menzoliminya, bukan hanya dia maafkan, bahkan dia berpesan, jangan kau lakukan lagi itu kepada orang lain. Sahabat KSNS, Kisah kelanjutannya akan terus saya sampaikan di segmen-segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di KS. Halan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam calon-calon surga. Untuk akhwat, calon-calon bidadari, bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Ini ada pertanyaan dari Dian Ananda di at sheikh underscore fikri. Sahabat, kalau ada pertanyaan masukin aja ke Twitter nanti Kan kalau memang diperlukan saya akan bawakan. Dari Ananda eh dari Dian Ananda ya. Assalamualaikum Syekh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Afwan Ya salam Bagus juga nih bahasa Arabnya nih Pakai afwan Hah? Minta maaf gitu. Belum apa-apa udah minta maaf Cakep juga nih Dian Ananda Hah? Belum apa-apa udah minta maaf bisa diulang bedanya fakir dengan miskin. Sudah pernah dibahas di TV tapi lupa. syukran wa jazakallah. Fakir miskin adalah termasuk asnaf yang boleh menerima zakat. Ya. Fakir miskin. Perbedaannya kalau miskin penghasilan dia di bawah 100% kebetu kebutuhan yang semestinya. Misalnya kebutuhan yang semestinya dengan istri dan anak-anaknya yang sekian orang ini misalnya sehari 100 ribu tapi dia pendapatannya di atas 50 ribu, di bawah 100 ribu, maka orang ini kategorinya miskin. Saya tidak katakan 100 ribu ya, maksud saya patokannya itu di bawah 100% kebutuhan yang semestinya, kebutuhan layaknya gitu. Seperti karyawan yang gajinya dua juta sekian dengan banyak anaknya itu sebenarnya kategorinya boleh menerima zakat. Iya enggak? Kif, dengan anaknya dua tiga itu jaji di bawah tiga juta itu gimana? Itu termasuk kategori mungkin miskin. Ya, jadi boleh menerima zakat yang seperti itu tuh. Karena apa? Itu penghasilannya mungkin dia di atas 50% tapi di bawah 100% kebutuhan yang semestinya. Ada lagi fakir. Fakir itu adalah orang yang pendapatannya di bawah 50% dari kebutuhan yang semestinya. Misalnya kebutuhannya sehari 100 ribu, pendapatannya 40 ke bawah. Itu fakir kategorinya. Jadi itu perbedaan antara fakir dengan miskin. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ya. Ini ada beberapa tanggapan ya dari sahabat KSNS Sukses ya saya acara semoga kita yang nonton tambah ilmunya karena Allah amin. Dari Angga Indra Hermoyo Kemudian ada satu pertanyaan juga dari sahabat KSNS yang mendengarkan radio. Salah satu radio di sini disebut radionya. Namun beliau katakan itu benar, Syekh bukan. Kok suaranya sama? Terus bawakan hasbi rabbi. Ya, hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi illallah alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Ya itu betul saya tuh. Lagi yang sore-sore ya. Itu lagi di salah satu acara kemudian langsung disiarkan di radio. Jadi ibu-ibu kalau bisa sekarang daripada apa? Dulu kan kalau gituin bayi itu tidurin bayi itu apa? Ya? Indung, indung kan gitu ya. Kan kurang maknanya itu. Mendingan ganti aja hasbi rabbi. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi illallah alal hadi sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah Ma fi qalbi illallah Alal hadi sallallah La ilaha illallah Masya Allah Masya Allah <laughs> Asik <laughs> Ya gitu Ya gak ya Bisa gak ayo semuanya ikut ya حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله ما شاء الله Masya Allah <laughs> Gitu anak kecil ya Itu kan punya makna Hasbi Rabbi Jallallah telah mencukupi aku Tuhanku yang maha agung Allah Subhanahu wa taala. Ma fi qalbi illallah. Tidak ada di hatiku kecuali hanya Allah. alal Hadis sallallahu untuk Nabi Muhammad penyebab petunjuk salawat Allah la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah ya salam sahabat KSNS ada lagi dari ya dari Mimi dari Mimi yang request minta Ustadz kapan kisah Nabi Muhammad Oh, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisah Nabi Muhammad itu saya jadikan kisah paling spesial KSNS. Ya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tenang aja. Nanti dapat beberapa kisah, wow, oh, udah panjang. Nanti KSNS keluar. Nih kisah Nabi Muhammad. Ih, asik lagi. Emang itu kisah paling nikmat sudah. Tidak ada kisah yang mengalahkan kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tidak ada kisah yang paling menyentuh di atas kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan orang-orang yang kita kisahkan ini seperti Imam Ahmad bin Hambal, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Malik, seperti Imam Hanafi, mereka menjadi orang besar karena mereka memahami kisah Nabi Muhammad dan mereka mensuri tauladani Rasulullah. Andaikan mereka tidak mensuri tauladani Rasulullah, mereka tidak menjadi Imam Malik, mereka tidak menjadi Imam Ahmad bin Hambal, mereka tidak menjadi Imam Syafi'i, mereka tidak menjadi Imam Hanafi. Orang menjadi besar, orang menjadi mulia, orang menjadi terhormat di saat dia mensuri tauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat KSNS tetap di KS. NS. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam calon-calon surga untuk akhwat calon-calon bidadari bidadari surga Salah satu yang kita bisa ambil nih, sahabat biasakan diri untuk memaafkan orang lain ya, insya Allah. Imam Ahmad ibn Hambal di akhir hayatnya memaafkan orang yang menzoliminya, menjadi penebus dari dosa-dosanya. Ya, subhanallah. Makanya dulu ada sahabat kata Rasulullah, "Ni'mar rajuli abi damdam." Sebaik-baik orang si abi damdam. Dicari amalannya, ternyata abi damdam apa? Sebelum tidur, memaafkan orang yang menzoliminya baik yang dia tahu maupun yang dia tidak tahu karena kan kita tidur belum tentu bangun lagi maka pada saat kita pengen tidur pengen penjamin mata ya Allah hamba maafkan deh semua orang yang zolimi hamba gitu insya Allah kita mendapatkan maafnya Allah subhanahu wa ta'ala sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya Al-Imam Abu Hanifah harus kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala fi waktu duha. Waktu duha. Seperti waktu kembalinya Rasulullah ke rahmat Allah juga waktu duha. Tapi kalau Nabi hari Senin, tapi Imam Ahmad ibn Hambal min yaumil jumu'ah. Harinya adalah hari Jumat di waktu duha pada tanggal Asani ashar min syahri Rabi'il Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal. Subhanallah. Meninggalnya tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau tanggalnya sama sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga kembali ke rahmat Allah 12 Rabiul Awal. Imam Ahmad ibn Hambal kembali ke rahmat Allah hari Jumat waktu duha tanggal 12 Rabiul Awal tahunnya 240 satu hijriah, Jadi kan beliau lahir 164 Hijriah. Kembali ke rahmat Allah tahun 241 Hijriah. Jadi umur beliau adalah sab'a wa sab'ina sanah. 77 tahun. Itu umur daripada Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Umur hidupnya di dunia Imam Ahmad ibn Hambal pada pada pada sesuai dengan uh, dengan hitungan manusia ini 77. Tapi kenyataannya hidup, sekarang hidup gak? Ayo, iya. sekarang hidup gak? Hidup. Ini ajarannya masih hidup. Sifat-sifat baiknya masih hidup, namanya masih hidup. Nah, ini yang kita cari itu di sini. Umur dunia memang terbatas, tapi jadikan umurmu tidak terbatas. Andaikan kamu banyak berbuat baik, umurmu tidak terbatas. Setiap saat orang akan membicarakan kamu siapa. Setiap orang, eh, setiap, setiap zaman, walaupun kamu sudah tiada, kebaikanmu masih dibicarakan, akhlakmu masih dibicarakan. Itulah tanda daripada kehidupan yang sebenarnya. Hidup yang sesungguhnya bukanlah hidup nafas ini, tapi hidup yang sesungguhnya adalah menghidupkan kebaikan. Waduh, keluar lagi. <laughs> Sahabat KSNS, mohon maaf atas segala kehilafan, kesalahan. Mari kita berdoa kepada Allah Ya Rabbi Ya Allah Ya Arhamar Rahimin Berikan rahmatmu kepada Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal Kepada Al-Imam Ash-Shafi'i Kepada Al-Imam Malik Kepada Imam Abu Hanifa Dan kepada ulama-ulama pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilahi jadikan kami orang-orang yang dapat mengikuti jejak langkah mereka yang baik-baik ya Allah. Jauhkan kami dari keburukan, berikan kami ahlak yang mulia, selamatkan kami dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi